minta uang dong. Loh kemarin kan udah habis. Enggak Kang, buat ini buat les si Ipin mau les kursus bola sama gitar. Perasaan anak gue gak ada namanya Ipin deh. <laughs> Enak dari mana nih? <laughs> Jangan repotin nama kursus kayak begitu dong les ini itu. Seharusnya si Ipin itu <laughs> Ipin, Ipin itu masukin ke TPA supaya belajar ngaji, belajar agama, Uh, kan udah ada Kang uh, di sekolahan Enggak udah. cukup paling sejam dua jam Ah Kang mah ah, nih gitu ah Kang mah Emang kenapa jangan sampai anak kita imannya jadi nggak kuat harus kuat dari kecil Ya udah nggak apa-apa terserah nanti ayah daftarin aja sendiri lah Oh daftarin sendiri? Iya Habis itu ibu langsung ngaji eh daftar lagi ke TPA <laughs> Astagfirullahalazim Udah duduk deh hmm. Si Upin tak kita bikin adek si Upin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dimanapun anda berada, ibu-ibu yang ada di studio sehat semua? Alhamdulillah dengan diberikan kesehatan kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu hanya di Assalamualaikum Ustaz. Kalau pemirsa mau berpartisipasi bertanya kepada narasumber kita, silakan kirimkan pertanyaannya melalui telepon, fax atau email. Alamatnya ada di bawah sini, silakan catat ya. Kalau Ibu Majlis Salim atau adik-adik mahasiswi dari Universitas Islam atau pesantren mau nonton di sini juga silakan kirimkan lamarannya melalui email dengan cara ketik nonton at rcti.tv. Kita tunggu. Kritik, san, kritik dan saran melalui SMS dengan cara ketik Ustaz, pasti nama, tanda pagar umur, tanda pagar komentar, kirimkan ke 9388. Dan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang gangguan iman atau gangguan keimanan. Uh, apa aja ya? Serem banget tuh dengarnya Nah, bersama narasumber kita dan alhamdulillah narasumber kita sudah ada tengah-tengah kita yaitu Ustadz Abi Maki. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalau misalnya ibu-ibu pagi hari ini semua ada di sini gitu kan. Alhamdulillah. Uh, ada gangguan keimanan juga kali ya? <laughs> Iya, ya. Habis cantik-cantik ibu pagi hari ini. Oh iya, kalau majlis ilmu rata-rata iya. begitu. Uh, mama di rumah bercanda ya, maaf. <laughs> Oke. Okay. Uh, eh, ujian atau gangguan keimanan. Iya. Gimana caranya supaya jangan sampai itu terjadi, iya. Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim Yang namanya ujian selalu ada Pasti. Pasti ada. Yang namanya ujian keimanan pun mesti akan dilaksanakan ataupun terasa oleh kita. Hmm. Dan ini merupakan sunnah kehidupan. Rasulullah SAW di dalam sabdanya hadis yang sahih dengan kalimatnya al-iman yajidu wa Iman ini naik turun, naik turun seperti itu. Seperti hanya mungkin kita, kadang-kadang kita lagi enak belajar ngaji. Tapi kadang-kadang kita lagi males begitu kan? Hmm. Kadang-kadang kita lagi enak baca Quran, tapi kadang-kadang lagi males itu yazid wa yanqus. Seperti itulah iman. Nah, Kalimat sering ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana iman ini bertambah dan kapan ini berkurang? Rasulullah menjawab, iman itu bertambah dengan amal soleh. Dengan zikir kita, dengan hadirnya di majelis kita pagi hari ini seperti begini. Subhanallah, ini merupakan iman kita bertambah. Iya. Lalu kapan iman ini berkurang? Iman ini berkurang ketika dengan maksiat. Ini pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, Al-iman yabla kama yabla utsaub. Iman ini akan, apa yabla itu, kalau bahasa kerennya itu apa ya? Uh, yabla. Yabla itu kalau baju dipakai, itu lama-lama akan jadi kucol, oh. bladus. Dan Jadi perlu dicuci lagi, perlu disetrika lagi. nibla, nibla nyemplung. Ya? Nibla nyemplung. <laughs> Yabla, bla, ya bla itu bahasa Arab, iya. Jadi iman ini seperti pakaian yang selalu kita pakai. Lama-lama kusam ya. Lama-lama kusam, lama-lama kotor, lama-lama lepek, lama-lama juga bau begitu ya. Maka cuci, setrika, rapi lagi. Nah iman pun seperti itu kata Rasulullah mengatakan kalimatnya jadidu imanakum. Perbaiki iman kalian. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, kul katakanlah perkataan dengan khidmat di dalam hati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Itu untuk mempertebal keimanan yang ada. Ya, jadi kalau ada apa, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, la ilaha illallah. Seperti itu ya. Jangan buset buset seperti itu ya. Tapi itu malah lari imannya. Kata la ilaha illallah begitu ya. Itu adalah yang namanya untuk mengkapar bagaimana agar iman ini selalu konsisten ataupun kuat di dalam hati kita. Iya, iya. seperti itu. Iya. Mhm. Buset dah, gelang lo gede banget ya. <laughs> Gitu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Nama saya Hentin Watini. Ini Ustaz Sebenarnya apa saja sih penyakit hati yang besar pengaruhnya yang dapat merusak iman kita? Ya. Mohon penjelasannya dari Ustadz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh penyakit hati yang paling penyakit besar. Hati paling besar. iman kita terganggu. Iya. Sesungguhnya penyakit hati itu kalau dilihat di amradul qulub yang disampaikan oleh Al-Qarni itu sangat banyak sekali. Namun simple, satu benang yang paling kita utamakan, paling kita takuti sehingga ini merupakan e, kepala dosa paling besar, ya, itu adalah penyakit hati apabila di dalam hati ini sudah ada sombong. Iya. Kalau sudah ada sombong, efeknya banyak. Satu merasa diri paling hebat, yang kedua, menghina orang lain paling gampang karena orang ini paling mudah menghina ketika dirinya paling hebat. Iya kan? Jadi yang namanya sombong itu penyakit hati yang paling buas. Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah sombong. Kenapa? Efeknya kalau sombong ingin dipuji orang. Kalau nggak dipuji oleh orang, dia marah. Begitu kan? Orang kalau seandainya udah sombong, merasa dirinya paling top, yang lainnya nggak mampu. Kalau seandainya dia sudah sombong, menghina orang gampang sekali. Maka penyakit hati yang paling kita jauhi sombong. Sampai Rasulullah dalam hadis yang mengatakan, Wallahi la yasummu ra'ihatal jannah. Demi Allah tidak akan mencium bau surga. Siapa ya Rasulullah? Man kana fi qalbihi fakhr minal kibriya. Man kana fi qalbihi siapa saja di dalam hatinya ada dzarratun minal fakhr. Ada setitik kesombongan. Orang yang ada sombong di dalam hatinya, boro-boro masuk surga Mencium bau surga aja enggak? ini enggak dikasih. Oh iya, padahal surga ini wanginya bisa tercium 40 tahun perjalanan. Uh. Iya, uh. surga ini begitu. Tapi tidak akan dicium oleh orang yang ada di dalam hatinya sebiji kesombongan. Makanya penyakit hati paling berat sombong jauhkan dari diri kita masing-masing. Iya, sadarkan kalau kita ini ada hamba Allah yang lemah, yang perlu dengan memuji Allah banyak-banyak. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Iya. iya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Aduh, Masya Jagalah hati, kita kasih kesempatan telepon. <laughs> Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Dita dari Mampang. Uh, begini Ustaz, banyak orang bilang kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, maka bergaulah dengan orang yang soleh. Yeah. Tapi bagaimana dengan saya, Ustadz? Karena saya kerja di perusahaan asing, di mana partner kerja saya hampir semuanya non pribumi dan non muslim. Mereka sih menghormati saya, tapi Ustadz saya jadi khawatir iman saya tidak akan bertambah atau malah malah malah nantinya mundur. <laughs> Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Repot juga ya orang bule atau orang Cina nggak ada namanya soleh gitu ya. <laughs> Hayya soleha. Ah. <laughs> Tapi yang jelas ya, yang jelas yang disebutkan bahwa bergaul dengan orang yang soleh maka akan ke soleh tapi bagaimana problemnya teman-temannya itu maaf bukan orang muslim begitu ya ataupun dengan orang luar bagaimana saya ingin menyampaikan bahwa kita bergaul dan bersama itu bukan hanya sekedar dengan fisik dekat dengan dekat saya contohkan cinta nggak kepada Rasulullah ada nggak Rasulullah di sini tidak ada di mana adanya dalam hati kita cintanya kan lalu kalau cinta kepada Rasulullah maka apapun yang dikatakan oleh Rasulullah kita akan apa akan ikuti. Nggak perlu kita bareng-bareng dengan Rasulullah ada di samping kita. Abu Jahal dekat dengan Rasulullah tapi Abu Jahal nggak iman. Iya, unta itu dekat bahkan jadi kendaraan Rasulullah tapi nggak ada unta yang sholat misalnya. Unta yang syahadat. Kenapa demikian? Karena yang paling indah bersamaan selalu di dalam hati. Teman kita itu banyak orang soleh. Teman bunda, suatu saat bunda sedang pergi ke tempat yang di situ tidak ada muslimnya. Tapi teman kita tetap orang-orang soleh. Masya Allah bisa kirim SMS. Bisa saling menasehati. Apalagi sekarang untuk saling menasehati, mengingatkan itu bisa lewat email, bisa lewat SMS, bisa lewat apa saja. Yang jelas yang namanya teman ini tidak perlu berdekatan secara fisik. Tapi secara apa? Batin juga, jauh juga. Subhanallah. Saya dengan Bang Ramzi, Alhamdulillah, walaupun jauh, jarang ketemu. Tapi SMS Waduh, apa yang akan selalu kenapa itu adalah silaturahim yang ada. Seperti itu Bunda ya. Jadi jauh bukan berarti tidak bisa saling menasehati, tidak bisa berteman. Justru semakin jauh hati kita semakin apa? Semakin dekat. Rasulullah mengatakan zurghibban tazdad hubban. Anda berkunjung jarang-jarang maka kecintaan Anda semakin apa? Semakin kuat. Kalau setiap hari ketemu sama teman bagaimana? Bosan nggak kira-kira? lo lagi lo lagi <laughs> tapi kalau seandainya agak jarang-jarang itu malah jadi semakin cinta di dalam hati ini ya seperti itu iya. oke okay, ada email Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam apa yang e, dapat kita lakukan agar selalu istiqomah dan terhindar dari hati yang kotor agar kita mem membiasakan e, diri berkhusnuzon eh, e, atau berbaik ya. sangka ya bismillahirrahmanirrahim ini satu hal untuk meyakinkan atau menginginkan satu istiqomah Istiqomah ini perjalanan yang sangat susah sekali untuk kita laksanakan. Sampai memuji di dalam Al-Qur'an innalladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Siapa yang sudah mengatakan la ilaha illallah terus dia istiqomah. Istiqomah itu lurus terus. Dikatakan apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah takhafu ujung-ujungnya wala tahzanu. Kepada mereka yang istiqomah, iya, ah, tidak perlu sedih, tidak perlu takut, Allah akan berikan janji yang paling indah adalah surga. Cuma problemnya istiqomah itu bagaimana? Begitu ya. Tadi caranya istiqomah itu bagaimana? Susah ini adalah merupakan kerja kita yang harus kita kerjakan bagaimana caranya untuk menjaga keimanan tadi-tadi yang saya sampaikan dengan menyatakan cobalah punten berusaha berpikir kira-kira hari ini saya besok masih hidup nggak ya kira-kira jangan-jangan hari ini saya terakhir ini jangan-jangan habis subuh ini pengajian di sini kita nggak sampai lagi yang ke Bandung nggak nyampe ke Garut nggak nyampe kira-kira kalau tahu ah, besok akan wafat kita mau ngapain sekarang ini ibadah. ibadah. Ternyata nggak besok nggak wafat, alhamdulillah. Anggap lagi besok lagi kayaknya wafat bagaimana ya? Seperti itu ya. Istiqomah itu selalu istiqomah. Ya, istiqomah untuk meyakinkan kalau kita selalu berada dalam kebenaran. Bagaimana caranya? Caranya saya takut hari ini adalah hari akhir bagi kami. Kalau seandainya suami istri mau berpisah, kira-kira mesraan apa berantem kira-kira? Mesraan dengan mata kan hari ini saya takut besok nggak ketemu lagi. Pasti mesra. Setiap hari mesra. Kenapa? Takut besok nggak ketemu lagi. Subhanallah jangan waktu besok gak ketemu lagi oh ada yang antri di belakang saya ini tenang aja <laughs> bahaya seperti itu hmm. jadi ini untuk meyakinkan meyakinkan ataupun untuk mengambil satu kalimat istiqomah iya yeah. hmm. oke okay, ada oh kita kasih kesempatan Ibu-ibu kalau mau bertanya langsung silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Elis Nuriati. Alhamdulillah. Kalau bos kita senang melihat orang susah, susah hati melihat orang senang, apa perlu kita tinggalkan tuh Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini bosnya. Bosnya bangor. <laughs> bangor. Subhanallah apabila melihat kejadian seperti itu, apakah perlu tinggalkan? Saya sarankan tidak ditinggalkan tapi tetap di situ dan dinasehati itulah ajang ataupun ladang dakwah untuk ibu khususnya atau untuk siapa yang melakukan atau terjadi seperti ini. Iya, kenapa? Karena hal yang terindah misalnya di jalan ada duri. Apakah kita tinggalkan apa jangan? PR kita satu kita jangan injak duri itu. Iya, yang kedua singkirkan duri itu jangan sampai ada orang yang menginjaknya. Berarti ketika melihat ada bos kita yang selalu melakukan hal seperti itu Senang melihat orang susah, jangan ditinggalkan Ibaratnya istilahnya melihat duri tadi jangan ditinggalkan tapi dibuang tapi tolong dengan nasihat yang baik nasihat yang baik seperti itu ya nasihat yang baik maka punten orang yang seperti itu namanya orang hasad kalau dikatakan orang itu namanya orang apa yang suka melihat orang lain susah orang hasad susah melihat orang lain itu atau susah melihat orang lain senang itu orang hasad dan ini penyakit yang susah disembuhkan jadi wajar kalau bunda menemukan ada orang yang senang melihat orang lain susah. Itu orang hasad dan paling susah disembuhkan. Termasuk penyakit hati dengan pertanyaan awal. Karena apa? Saya tidak menyatakan hal yang ngawur. Tidak. Rasulullah mengatakan. Dabba ilaikum da'ul umam min qablikum al hasadual wal bagba. Artinya apa? Nanti akan datang ke umatku dua penyakit yang mana dua penyakit ini apabila sudah masuk ke umatku Itu susah disembuhkan Seperti hanya umat yang terdahulu tidak bisa sembuh dengan dua penyakit ini Apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab Al-Hasan wal-Bagdo Hasan itu adalah iri Bagdo itu selalu benci Ya iri kan, melihat orang susah dia senang. Melihat orang senang dia susah. Astagfirullahaladzim. Maka dengan mengatakan hati-hati dengan dua penyakit ini. Terutama kita harus menjauhkan larangan daripada hasad bagdo ini. Apabila menemukan orang seperti itu, nasihati dengan bijak. Terima kasih Ibu. Oke, okay. uh, eh, sabar ya Ibu ya. Kita kasih kesempatan saudara kita di ujung sana. Ingin bertanya menggunakan 3G. Halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz sedikit saya intermesa dulu ya. Kalau orang biasa makan kerupuk, pasti ya keluarnya kerupuk. Karena kebiasaan saya orang Sunda, saya nama saya Ahmad dari Subang. Maka dengan itu saya akan menanyakan kepada Ustadz memakai bahasa Subang aja. Oh iya, <laughs> silakan. Boleh atau enggak? Gini Ustadz, iya. Rasul pernah bersabda, setiap ada yang di bapak itu pasti ada di anak. Dengan melihat kondisi pemerintahan kita yang sangat amat menyedihkan. Sehingga sibuk sehari-harinya memikirkan dan menguruskan pekerjaan sampai berani bertengkar sehingga masyarakatnya kurang diperhatikan. Bagaimana di antaranya anak atau masyarakat kita, terutama khususnya saya, kalau melihat pemerintahan seperti itu, mempunyai perasaan bahwa pemerintahan kita secara tidak langsung mendidik kepada rakyatnya itu harus bertengkar, sehingga kurang memperhatikan rakyatnya apakah mempunyai prasangka seperti itu kosa atau tidak bagi saya? Itulah yang perlu ditanyakan kepada Wisan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi kayak dengerin khotbah Jumat ya. <laughs> nah, gitu. Tapi oke, okay, pertanyaan bagus sekali banget gitu ya. <laughs> Jadi sering kita lihat di TV ini para pemimpin kita yeah sikut sini ribut ini itu apa segala yeah. macam secara nggak iya. yeah. kata uh, Bapak Ahmad tadi memberikan contoh yang tidak iya. baik yeah. gitu. Iya. Yeah, uh, itu sekarang rakyat yang tambah pinter. Iya betul. <laughs> Makanya kalau jadi pemimpin itu harus cari jargo yang paling yang paling jago ngeles itu yang dipilih nanti. Hmm. Kang Ojek. <laughs> Ojek jago ngeles <laughs> kiri kanan kiri kanan ya. Hmm. Subhanallah. Saya ingin menyampaikan itulah keadaan yang ada. Tapi mari kita berpikir kita mengambil kata-kata daripada sesuatu yang bijak. Jangan dulu menyalahkan para pemimpin kalau sudah terjadi seperti itu. Iya, kalau sudah kejadian begitu bagaimana? Begitu ya. Namun mari kita berpikir positif, husnudzon terhadap mereka walau bagaimanapun. Satu itu, cara husnudzon bagaimana? Ya, dengan doa. Mudah-mudahan akur, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan soleh begitu ya. Namun kekeliruan yang harus kita bongkar di dalam hati kita masing-masing. Coba tanyakan. Iya, Allah ini saya sampaikan dulu tidak akan memberi kepada kita kecuali maaf kita memintanya, memohonnya. Pernah nggak Bunda memohon kepada Allah meminta pernah nggak? Sering. Lalu Allah kasih kan? Allah berikan kan? Iya. Alhamdulillah. Sekarang kita ini jujur. Saya menyampaikan di depan, masya Allah, ibu-ibu ahli majelis juga mungkin para pemirsa introspeksi diri. Pernah tidak sholat tahajud khusus lalu memohon kepada Allah meminta ya Allah berikan kepada kami pemimpin yang soleh pemimpin yang takut kepadamu pemimpin yang ikhlas pemimpin yang mencintai keadilan pernah nggak ibu bangun sholat tahajud meminta seperti itu pernah belum belum apa udah belum apa belum bagaimana Allah mau kasih kalau minta yang ganteng pernah ya? <laughs> Coba. <laughs> Kalau ganteng udah dapat semua suaminya pada ganteng-ganteng, iya, iya, ya iya. kan? Subhanallah, mari kita lihat pantas Indonesia tidak diberikan maaf maksud saya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada siapapun. Mengapa di kita ini belum dapat misalnya pemimpin yang dihadiahkan oleh Allah seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman? Jawaban satu karena kita tidak pernah meminta kepada Allah. Itu jawabannya. Iya. Yang oh, kedua saya tahu. Kenapa keduanya? Sibuk syuting terus nih. <laughs> Jadi nggak pernah meminta gitu ya. Iya, jadi nggak pernah diminta. Nggak pernah diminta. <laughs> Jadi subhanallah nggak pernah diminta jadi nggak jadi meminta jadi, jadi, subhanallah, jadi subhanallah kita kelirukan diri benar ya kita nggak pernah minta kok kepada Allah. Coba sekarang ini seluruh masyarakat Indonesia menyaksikan tayangan ini mulai hari ini Semuanya mohon kepada Allah. Ya Rabbi, berikan kepadaku pemimpin yang soleh. Allah akan kasih pemimpin yang soleh kepada negara kita. Insya Allah. Kesalahannya karena kita tidak pernah meminta. Iya kan? Calon pemimpin yang baik syuting terus ini bagaimana ini? Hmm. Jadi pilih-pilih. <laughs> kurang tampan saja kurang tampan jadi hmm. gitu. Jadi itu yang paling baik. Jadi jangan mengatakan hilang kepercayaan, bangun kepercayaan kembali. Bangkitkan husnudzon kita sambil berdoa kepada Allah berikan pemimpin yang soleh. Insya Allah yang namanya Khalid bin Walid saja yang memusuhi Islam karena doanya Rasulullah dia jadi Islam bahkan jadi membawa bendera rayatul Islam tidak mustahil para pemimpin yang sekarang ini mungkin tertutup hatinya beberapa pemimpin maksud saya tidak seluruhnya mungkin yang tertutup dengan doa kita akan terbuka hatinya dan menjadi soleh semuanya amin ya Allah ya Rabbal Alamin silakan Ibu kalau mau bertanya lagi <laughs> silakan berantakan gara-gara kitab itu Al-Fulus Al-Fulus itu ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Nama saya Ayi Kurniati. Begini Ustadz, apa mutlak kita yang muslim harus ya. percaya sama rukun iman yang enam perkara itu Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mempertanyakan lagi, apakah mutlak kita memang harus percaya iman, rukun iman? Mutlak untuk percaya kepada rukun iman dan mengimani terhadap rukun iman ini. Rukun iman ini ada berapa? Jangan keliru. Hmm Enam. <laughs> Ya, ya enam bukan lima. Yang lima itu apa? Berislam. Rukun iman itu alimanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairu wa Ya, berarti enam perkara ini harus mutlak iman. Salah satu saja tidak menjadi keimanan atau lepas, maka tidak sah imannya. Menjadi seorang yang beriman dengan rukun iman ini harus diyakini dan harus diimani, maka dia berhak untuk menyandang gelar dia ini seorang yang beriman. Mutlak harus percaya terhadap yang beriman ataupun rukun iman tersebut. Enggak. Iya. Anggaplah ya, alhamdulillah iman kita memang kita sudah jaga banget. Tapi yeah. memang kan namanya juga kita manusia. Mm -hmm. Ada sedikit uh, hilaf atau keliru gitu kan. Yeah. Nah, bagaimana caranya untuk menguatkan supaya iman kita ini sama sekali tidak terganggu? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim untuk merupakan mungkin sebuah kesimpulan juga begitu ya. Betul sekali iya, kesimpulan ya. Kalau seandainya bagaimana caranya agar iman ini tidak pernah goyang begitu ya. Hmm. Subhanallah itulah bisa apa enggak? Kalau pertanyaannya seperti itu bisa atau tidak pasti jawabannya sulit. Susah dan tidak bisa. Hmm. Siapapun kecuali Rasulullah SAW namanya maksum. Iya, tapi bagi kita manusia yang hidup di zaman sekarang ini sampai Rasulullah apa yang diucapkannya? Rasulullah dengan mengatakan kalimatnya apa? Ya lahamin fitnati hadihil ummah. Rasulullah menyatakan seperti itu. Aduh, sambil pegang kepala Rasulullah. Betapa beratnya ujian bagi umatnya akan datang. Kenapa? Diuji dari dunia, diuji dengan tahta, diuji dengan wanita, diuji dengan itu, diuji dengan ini. Makanya turun naik iman ini. Iya, salah satunya mungkin obat untuk iya takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala menegakkan iman. Maaf, Rasulullah mengatakan aksiru bizikri hazimul lazzat. Perbanyaklah untuk berpikir ataupun untuk memikirkan sesuatu kematian dan selalu menghancurkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Maksudnya apa? Selalu mengingat kematian. Iya, duh saya besok akan mati nih. Apa yang harus saya persiapkan? Jadi cara berpikir seperti itu, insya Allah iman itu akan kuat. Maka Rasulullah mengatakan, punten ini satu hadis, man syahida jinazata. jenazah. Siapa yang menyaksikan di situ ada jenazah, lalu sholat jenazah, maka pahalanya seperti satu kilo. Satu kilo itu apa? Gunung Uhud terbuat dari emas. Pahala yang melaksanakan sholat jenazah. Siapa yang mengantarkannya sampai liang lahat, maka dia dapatkan dua kilo. Mendapatkan dua gunung Uhud terbuat dari emas yang mengantar sampai kuburannya. Kenapa? Karena orang melihat masukan uh, jenazah ke liang lahat, itu yang diingat apa? Mati, iya kan? Maka subhanallah alangkah baiknya, cobalah pikirkan tentang kematian, kematian, bayangkan, bayangkan, maka iman ini akan semakin naik. Salah satu yang paling penting, mengingat kematian, iman kita akan semakin naik. Insya Allah. Ya. Amin. Insya Allah, amin. Kita doa sama-sama ibu-ibu ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi hari ini nambah uh, satu lagi ilmu kita insya Allah bisa bermanfaat Untuk itu kalau pemirsa masih ingin bertanya kepada narasumber kita, silakan kirimkan pertanyaannya melalui telepon, fax atau email. Silakan catat alamatnya ada di bawah sini. Eh, ibu-ibu uh, majlis talim atau adik-adik mahasiswi dari pesantren atau dari uni Universitas Islam kalau mau hadir di sini silakan juga kirimkan lamarannya melalui email dengan cara ketik nonton at rcti.tv. Kita tunggu ya Kritik dan saran melalui SMS dengan cara ketik Ustaz pasti nama tanda pagar umur Tanda pagar komentar kirimkan ke 9388 Ketemu lagi besok pagi hanya di Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh